Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan yang kemarin yaitu syarah Lum'atul I'tiqad syarah oleh Syekh Shalal Fauzan asbahullah halaman 102. Cetakan seperti anak ini ya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih, perhatikan bagian atas itu matannya. Wa fi ba'dil athar dan datang dalam sebagian athar anna Musa alaihissalam bahwasanya Musa alaihissalam Lailatan ra'an nar fahalathu fafazi'a minha. Saat itu ketika Musa alaihissalam berjalan bersama keluarganya menuju negerinya, kemudian waktu ketika melihat api, eh, beliau sempat takut. Api tadi membuat beliau takut dan membuat beliau kaget. Paham ya? Akhirnya nadahu rabbuh. Di saat itu Rabbnya memanggil. Siapa ini? Allah Subhanahu wa taala memanggil. Ya Musa, Wahai Musa, fa'ajaba sari'an isti'nasan bisaut. Akhirnya Musa alaihissalam langsung menjawab dengan jawab yang cepat. Kenapa? Karena beliau merasa tenang hatinya dengan apa? Mendengar suara tadi itu. Suara Allah Taala. Ya Musa, langsung jawab. baik labbaik baik. Asmaul sautak. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Aku mendengar suaramu. Kata Musa alaihissalam. Wala aramakan, tapi aku nggak tahu tempatmu. Allah Taala memanggil Musa alaihissalam tidak menampakkan. Tapi suara terdengar, berarti menunjukkan suara ada apa? Hurufnya. Paham ya? Nah, suaranya ada hurufnya, kalamnya ada hurufnya. Kalam Allah Ta'ala ada huruf dan ada suaranya. Buktinya apa? Dengar kan? Ewanam, ada suaranya. Kalau orang bicara tanpa suara gimana? Paham ya? Seketil apapun, sepelan apapun, ada suaranya. Antum coba bisik-bisik, pelan, suara, pelan sekali. Suaranya ada, walaupun antum yang dengar antum sendiri. Paham ya? Jadi yang namanya kalam itu ada suara, ada huruf. Ini enggak bisa diingkari sudah. Paham ya? Kalau orang berbicara tanpa huruf, tanpa suara, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau mungkin tunjukkan orang berbicara tanpa suara, tanpa huruf juga. Paham ya? Nah, itu bisa Ustaz bicara dalam hati. Dalam hati belum dikatakan bicara. Baru membatin itu ya. Baru merencanakan. Yang namanya bicara nutkun mufhimun. Secara bahasa itu dibahas. Ucapan yang bisa Nah, barakallahu fiikum memberikan pemahaman ke orang lain atau bisa dipahami, seperti itu. Kita lihat ini biar tambah jelas. Labbaika labbaika asma' sautak. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, aku mendengar suaramu, wala ara makanak, tapi aku tidak melihat tempatmu. Fa aina anta? Engkau di mana? Maksudnya Musa nanya, engkau di mana ya Allah? Faqala ana fawqaka wa wara'aka wa an yaminika wa an shimalik. Aku di atasmu, di belakangmu, di kanan di bagian kananmu, di bagian kirimu. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Paham ya? Ihatoh maksudnya itu. Karena ihatoh itu maknanya gini. Sekali melihat semuanya terpantau. Kalau antum atau kita melihat depannya, depannya ada belakang tahu antum? Sekarang antum menawar. Antum melihat tanah. Eh, kelihatan, tapi belakang antum kelihatan enggak? Antum kalau enggak bisa. Itu namanya ru'yah. Kalau ihatoh sekali melihat semuanya kelihatan depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, semuanya kelihatan. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nanti. Fa'alima kemudian Musa tahu anna hadis sifah la tambaghi illa lillahi ta'ala. Sifat seperti ini tidak mungkin, tidak layak kecuali hanya untuk Allah taala. Qala kadzalika anta ya ilahi fa kalamuka asma am kalamur rasulit. Nah, eh, seperti itu pula engkau wahai sesembahanku. Fa kalamuka asma' Fakala maka asma angkala kalama Yang aku dengar ini suara engkau atau suara utusanmu? Masih Musa masih penasaran gitu loh. Yang aku dengar ini suara engkau ya Allah atau suara rasulmu? Kala bal kalami ya Musa. Bahkan itu adalah ucapanku ya Musa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya, berarti menunjukkan benar-benar Allah Taala berbicara ya, berbicara. Berbicara ingat-ingat ada suara, ada huruf. Bicara tanpa suara, tanpa huruf mustahil. Paham ya? Kalau dalam hati bicara bukan izab? Bukan. Dalam bahasa Arab aja ya, orang yang namanya kalam itu harus apa? diucapkan. Kalau yang namanya isyarat, ya akhi. Ini syarat, paham orang, tapi bukan kalam. Paham ya? Antum nulis ijlis dibaca orang. Ijlis, duduklah. Tapi antum ngomong, ngomong menunjukkan tulisan ini. Orang paham, tapi itu bukan kalam. Kalam harus apa? Harus ada saut, suara. Nah, kita lihat sini. Qala Syekh Shalal Fauzan atsabahullah. Kita ambil dikit lagi ya biar selesai sekalian. Hada yuwaddih ma sabaqa min taklimil lail Musa alaihi salatu wassalam. Ini semakin menjelaskan bahwasannya apa yang telah kita lewati, Allah taala benar-benar berbicara kepada Musa alaihi salam fi hadhil lailati allati kanat fi tariq. Di malam tersebut yang waktu itu Musa alaihi salam di perjalanan sa'iran bi ahli. Beliau berjalan bersama keluarganya ila baladih menuju negerinya. Wa asabahu syai'un min ad-dhiya' an tariq. Kemudian beliau sempat tersesat, terlantar dari jalan tersebut. Malam. malam ya? Naam. Wa syai'un min al-bard. Kemudian juga mendapatkan rasa dingin sekali, dingin. Malam dingin gelap. Kira-kira mencari apa? Mencari cahaya api. Nah, akhirnya ketemu di sini. Fadhahaba ilan nar. Akhirnya Musa alaihissalam pergi menuju ke api yang menyala-nyala tadi. Allah tara'at lahu yang saat itu menampakkan api itu menampakkan menyala-nyala tadi itu. Nah, nyuri itu minha al-khabar al-tariq. Musa awal mulanya datang ke tempat api tersebut ingin mencari kabar tentang jalan, tersesat. Sudah gelap, dingin, tersesat di tengah jalan. Biasanya yang kalau zaman sekarang nyari lampu kan, oh itu ada kampung, tanya kalau waktu itu dingin ini ya, posnya dingin kemudian mencari ternyata ternyata apa? Ditampakkan ada api di situ. Musa menuju api tersebut. Ingin apa? Mencari kabar tentang jalan yang beliau tersesat. Wa itu minha liyak liyaktabis minha li ahlihi la'allahum yastalun. Artinya apa? Dan beliau juga ingin mencari jatwah. Jatwah itu bara api. Nah, barakallahu fikum, bara api atau api unggun yang bisa beliau bawa untuk menghangatkan Nah, beliau dan keluarganya. Semoga mereka bisa mengambil apa? Mengambil manfaat dari api tersebut. Maksudnya untuk menghangatkan menghangat, menghangatkan apa? badan mereka. Itu tujuannya. Fallahu jalla wa ala nadah, kemudian Allah telah memanggil Musa, wa kemudian mengajak bicara Musa, Lama ja'ilah dinar. Ketika Musa datang ke api tersebut. Bikalamin sami'ahu Musa alaihi salatu dengan ucapan yang Musa dengar. Wa qala asma kalamaka wal ara Musa mengatakan, aku mendengar ucapanmu ya Allah, tapi aku tidak melihat tempatmu. Memang Allah nampak nampakkan suara. Faham ya? Nah. Li'anna Allah Jalla wa'ala la yura fid dunya karena Allah Taala tidak bisa dilihat di dunia. Ada enggak kelompok sesat yang mengatakan Allah Taala bisa dilihat di dunia? Ada enggak kemarin? Ada. Kelompok apa kemarin Esan? Kelompok kelompok apa yang mereka mengatakan Allah Taala bisa dilihat di dunia? Engkau melihat aku, yang melihat Allah katanya. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah katanya. Allah mustahil, Ekstrim ya. Siapa itu yang kemarin? Hmm? Sufiah secara global. Rinciannya Sufiah punya keyakinan itihadiyah sama huluniyah. Itihadiyah Allah telah menyatu dengan makhluknya. Huluniyah Allah telah berada dalam makhluk. Sampai-sampai syekh mereka yang dikenal dengan siapa? Siapa syekh mereka yang mengatakan, "Mafil jubah ilallah." Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Siapa? Eh, Ibnu Arabi. Paham ya? Ibnu Arabi, ma fil jubah ilallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Ngaku Allah dia. Karena keyakinan apa? Menyatu dengan makhluk tadi itu. Itu enggak benar. Paham ya? Itu tidak benar. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat ini biar tambah jelas. Muhtan muhtadabun an khalqihi bid dunya. Yang mana Allah taala terhijab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dihijabi, ditutup dari makhluknya di dunia. Di dunia makhluk tidak diizinkan, tidak dikasih kekuatan untuk bisa melihat. Bukti Nabi Musa as ketika minta diperlihatkan, Allah Taala apa? Ketika awal kali baru menampakkan saja gunung hancur, langsung beliau pun apa? Musa as jatuh tersungkur pingsan, menunjukkan belum diberikan kekuatan. Bukan nggak bisa dilihat, Allah Taala bisa dilihat, cuman kekuatannya itu diberikan nanti di akhirat. Nah li'annahum la ya-, yutiquna ru'yatah subhanahu wa ta'ala li'azamatihi wa kibriya'ih dikarenakan mereka tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala karena agungnya Allah taala dan juga kesombongan yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Fala ahad yutiqun nadar ilahi fid dunya. Maka enggak ada seorang pun yang mampu melihat Allah taala di dunia. Ada juga yang ekstrim meniadakan. Allah taala gak bisa dilihat di dunia dan juga tidak bisa dilihat di akhirat katanya. Kelompok apa ini, Taufik? Eh? Allah Taala nggak bisa dilihat di dunia, tidak punya, tidak pula di akhirat, tidak bisa dilihat selama-lamanya. Kelompok apa itu? Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil atau al Ghazal, Yang pandai bicara, ngomong luar biasa tapi tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Wasil atau al Ghazal. Wasil bin Atta al Ghazal? Naam. Wa innama ma hada lil mu'minin yawmal qiyamah ikraman min Allah masya Allah. Hanya saja nador ini melihat wajah Allah taala ini terjadi nanti untuk orang-orang mukminin dari kiamat sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Yang terakhir, faqala labbaika labbaika asma sautak wala aramakanak ainah Aina anta? Qala ana fawqaka. Ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika manggil Musa alaihissalam, Musa mengatakan, "Labbaika labbaika, aku memenuhi panggilanmu. Aku mendengar suaramu, tapi aku tidak melihat tempatmu." Engkau di mana? Qala ana fawqa kata Allah Ta'ala, aku di atasmu. Hadza fihi isbatul ulu. Ini menunjukkan apa? Isbatul ulu. Allah Ta'ala tinggi. Allah Ta'ala apa? Zat yang maha tinggi di atas. Paham ya? Naam. Yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana itu pendapat yang lemah dan keliru, jauh dari kebenaran. Terus bagaimana ayat yang sering kita dengar wa huwa ma'akum ma kuntum? Dan Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah Ta'ala di mana-mana katanya. Di kamar mandi juga ada Allah, di tempat sampah juga ada Allah. Eh, di lapangan juga ada Allah. Paham ya? Kalau tidak bisa memahami ayat tadi, ternyata ayat tadi wa huwa ma'akum aina kuntum, itu kebersamaan Allah Taala bukan datnya nempel itu bukan. Tapi kebersamaan apa? Ma'iyatul ilm. Eh, kebersamaan ilmunya Allah Taala di pengawasannya. Paham ya? Jangan sampai keliru. Nah, karena kalau antum keliru sedikit aja, Allah Taala di mana-mana, itu berbahaya. Akhirnya orang apa? Orang nanti meyakini di, di tempat manapun ada Allah Ta'ala. Kita katakan Allah Ta'ala berada di atas ars, tinggi di atas ars. Faham ya? Nah, secara logika, ingat-ingat ya. Secara logika saja, orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana, itu ketika mereka minta kepada Allah Ta'ala berdoa, tangannya ke arah mana? Atas. Ya Allah, Ya Ghafad, Ikhfilni. Ya Razak, Urzukni. Enggak pernah ada ceritanya mereka berdoa, Allah maghfir lil muslimin. Enggak ada, tangannya gini. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amwat enggak ada atas menunjukkan bahwa Allah Taala benar-benar di atas itu loh ya enggak kalau Allah Taala di mana-mana berarti doa gini boleh enggak gini doanya kalau Allah Taala di mana-mana boleh tapi Allah Taala tidak di mana-mana maksudnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang meliputi segala sesuatu yaitu faqal arsy paham ya di atas arsy-nya na'am seperti itu ya kita lihat dikit lagi wa an yaminika wa an shimalik. Nah, dan aku berada di kananmu dan di, berada di kirimu. Ayo, ini kalau orang belum paham bingung nanti kok kanan kok kiri bagaimana? Ayat Allah Jalla wa ala muhitun maksudnya. Allah Taala itu meliputi itu maksudnya, meliputi itu sekali lihat dapat semuanya gitu loh. Kalau antum atau kita bisa nggak? Nggak bisa. Ra'a ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid ya, depan aja. Belakangnya nggak nampak kalau dia nggak ngelilingi. Tapi Allah Taala, paham ya? Ihatah ada pada Allah Taala Paham ya? Melihat segala sesuatu, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semua sisi Allah Taala melihat. Masya Allah. Naam. Kita lihat sini. Wahwa inkana jalla wa ala fil 'ulu fa muhitun bi khalqihi min ayyi jihatin la yakhfa 'alaihi min amrihim Masya Allah. Walaupun dia Allah taala berada di ketinggian, di atas, tapi Allah taala meliputi makhluknya dari sisi manapun. Tidak ada sedikit pun sesuatu yang tersembunyi dari Allah Taala. Dalam kondisi Allah Taala berada di langit. Ingat-ingat kaidahnya kemarin. Allah Taala tinggi di langit. Tapi apa? Dekat dengan hambanya dan tidak nempel dengan hambanya. Apa kaidahnya? Yang kita lewati itu. Ingat irsyad? uluun uluun fi ba'inun an khalqih Qaribun ibadihi itu kaidahnya. Allah taala tinggi surat zatnya di atas langit, tapi dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya. Dah sudah. Walaupun dekat tapi terpisah. Itu sudah diambil kaidah itu ya. Jangan sampai lupa. Kita lihat sini. Wa ma'a hadza wa muhitun khalqihi. Subhanahu taala bersamaan dengan ini Allah taala berada di atas arsy, berada di langit, tapi apa Allah taala meliputi makhluknya. Layak yakhfa 'alaihi syai'un min umurihim. Tidak ada dari perkara makhluk yang terluputkan atau ter sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, semut hitam di bawah batu hitam di dalam laut yang paling dalam, di kegelapan yang gelap gulita, hujan yang sangat deras, semut hitam. Allah Taala tahu. Antum kita bagaimana? Semutnya sudah putih, paham ya? Di atas batu, paham ya? Ada lampunya lagi, kadang nggak ngelihat. Mana sih semutnya? Nggak kelihatan. Tapi Allah Taala, masya Allah, menunjukkan bahwasanya benar-benar apa? Benar-benar nak mengetahui segala sesuatu secara detail, teliti. Masya Allah kita lihat sini. Bal huwa muttali'un 'alaihim wa syahidun 'alaihim subhanahu wa ta'ala bahkan Allah taala senantiasa melihat mereka, mengawasi mereka, menyaksikan mereka. Fasyahid minha inti daripada hadis ini atau pendalilan tadi anna fiha isbatul kalam lillahi azza wa inti itu intinya. Di dalamnya mengandung apa penetapan kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dan dalamnya juga mengandung isbatul fauqiyah lillahi taala yaitu menetapkan fauqiyah untuk Allah taala Allah taala di atas wal ihatah yaitu sifat meliputi wa anna fauqiyatahu la tatanafa ma'ihatihi bi khalqihi subhanahu taala dan bahwasanya tingginya Allah taala di atas tidak berseberangan bersamaan apa Allah taala meliputi makhluknya nasallaha assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah rabbil alamin